Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis 8 April 2021 bertepatan dengan 25 Syaban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-10 dan di sesi yang ke-10 ini masuk kepada pembahasan yang kontemporer tentang permasalahan bolehkah bagi seorang imam di saat tarawih untuk membaca mushaf di tangannya sambil menjadi imam membaca mushaf. Permasalahan ini kita bahas dikarenakan banyaknya pertanyaan dan permasalahan seperti ini banyak terjadi di negeri ajam. Adapun di negeri Arab, terutama di tempat-tempat yang mulia seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan di tempat kami dulu Syekh Mukbil, maka para imam mereka hufab kebanyakan merampungkan Al-Quran lebih dari dua kali, sekitar tiga kali dalam satu bulan atau lebih. Alhasil, mereka tidak butuh kepada membawa mushaf ataupun hafalannya muzakzak dan dipaksakan kemudian membaca. Maka perbahasan yang akan kita bahas seperti ini sekarang adalah pembahasan yang mana wakil terjadi di negeri kaum muslimin yang ajam. Yang bukan dari Arab dan mereka menghafal Quran tidak mungkin seperti kebanyakan di antara kita. Maka permasalahan hal ya umul qaum binadhar ilal mushaf Apakah coba di boleh seorang imam memimpin salat dan dia sambil memegang mushaf dan membaca Al-Qur'an maka permasalahan seperti ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama telah berpendapat Ucapan yang pertama seperti ucapan Abu Hanifah ila fasadi salah man qara'a fi salati tarawih minal mushaf dan diikuti oleh Al-Marwazi seperti di Mukhtasar Qiyamil Lain disebutkan madhab yang pertama dari madhab Abu Hanifah bahwa orang yang melaksanakan sholat membaca mushaf maka sholatnya itu fasad sholatnya itu batal dan pendapat Abu Hanifah ini banyak dari para ulama yang memprotesnya di antaranya Al-Marwazi seperti di Muhtasar Qiyamul Lail di halaman 234 mengatakan la ya'lam ahadan qabla Abi Hanifah afsada salatahu. Maka tidak ada yang mengatakan dari salaf yang mengatakan batal puasa orang yang membaca Al-Qur'an di saat sholat tarawih. Menjadi imam ataupun sholat ataupun sholat malam berkesendirian. Dan diikuti pendapat Abu Hanifah ini oleh kelompok Az-Zahiriyah. Siapa yang mempopulerkan Az-Zahiriyah? Ibnu Hazm. Maka di kitabnya Al-Muhalla menyebutkan ila butlan salati man dzalik batalnya sholat yang melaksanakan demikian. Jika kita rujuk pendalilan mereka, pendalilannya perkara yang tidak jelas. Pertama, permasalahan hadis yang mana hadis ini di Sahih Al Bukhari, inna salata la sugla, bahwa sholat itu dalam keadaan sibuk. Maka ini wajah pendalilannya. Adapun pendalilan di dalam hadis disebutkan asar-asar bahwa membaca mushaf di saat sedang sholat adalah tasyabuh dengan al-Yahud wan Nasoro. Maka ini wajah pendalilan yang dijadikan oleh ucapan yang pertama. Dan perkara yang kedua, mereka yang membolehkan namun maknanya boleh adalah rukhsah bagi seorang imam untuk membaca Al-Qur'an dengan mushaf. Dan ini dohirnya adalah pendapat jumhur ulama. Pendalilannya adalah fi'lus salaf. Di mana manhaj kita adalah manhaj salafi. Dalam berbagai perkara kita merujuk kepada as-salafus saleh dari perkara-perkara yang tidak datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara nas ataupun pendapat-pendapat yang kontemporer. Maka Imam Al-Bukhari telah menyebutkan di dalam sahihnya dengan muallak dan telah kita pelajari hadis muallak di pelajaran kita tashilu mustalahil hadis. Qala imam Al-Bukhari babu imamatil abd wal maula wa kanat Aisyah ya ummuha ya ummuha abduha zakwan minal mushaf. Berkata Imam Al-Bukhari bab diperbolehkannya seorang hamba, makna hamba di sini budak, seorang budak menjadi imam. Dan pendalilannya dulu Aisyah di saat melaksanakan sholat tarawih, jelasnya setelah meninggal Nabi, yang menjadi imamnya itu adalah budaknya. Dan di sini disebutkan budaknya dakwan. Minal mushaf. Budaknya laki-laki dakwan membaca dari mushaf. Syahidnya Aisyah mengetahui keadaan ini. Dan oleh Aisyah dibiarkan karena memang dibutuhkan agar mentadaburi Al-Quran di saat sholat di belakang dari budak tersebut Dan pendalilan dengan asar ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allakon. Jelas hukum mu'allak telah kita bahas. Bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif. Karena tidak disebutkan sanad oleh Imam Al-Bukhari. Langsung kepada Aisyah. Dan Al-Bukhari tidak mendengar dari Aisyah. Namun Alhamdulillah telah disambung sanadnya di dalam kitab yang lain. Pertama, di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitabnya Al-Masahif. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Musannaf. Maka dari kedua jalan yang diriwayatkan oleh keduanya maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dari jalan Ibnu Ulayyah man huwa Ibnu Ulayyah Ismail Ibnu Ulayyah maka dia imam muhaddis marah jika disebutkan Ibnu Ulayyah karena dinisbahkan kepada neneknya Kama Hudaifah matalan Ibnu Fulana. Kaif, anak Ibnu Said, anak laki-laki. Kaif Ibnu Ulayyah. Ulayyah nama neneknya. Cuman sudah terkenal seperti itu. Ya sudah, Ibrahim Ibnu Ulayyah. Wawa imam, masyhur. Halas. Gak apa-apa. Maka bukan gibah insya Allah. Ismail ibnu Ulayyah imam an Ayub. Man huwa Ayub? Ayub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Sami'tul Qasim yaqul. Kana ya umu Aisyah abdun yaqra'u fil mushaf. Bahwa dulu Aisyah radhiyallahu anha mempunyai budak yang mana budaknya itu dijadikan imam oleh Aisyah untuk melaksanakan sholat tarawih dan dia melihat kepada mushaf. Ini dia syahidnya. Kemudian datang jalan yang lain dari Waqi' man huwa Ibnu Jarrah hadatsana Hisam Ibnu Urwah an Abi Bakar Ibnu Abi Mulaika dari Aisyah. Di sini jalan yang kedua dari Abu Bakar Ibnu Abi Mulaika yang fikoh sama dengan Al-Qasim wa Al-Qasim ibnu Muhammad dari khobar yang kedua dari Abu Bakar ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah bahwa Aisyah i'taqat gulaman anduburin fakana ya ummuha fi Ramadan bahwa Aisyah membebaskan budak anduburin fakana ya ummuha fi Ramadan dan dia menjadi imam di bulan Ramadan bagi Aisyah. Apa makna i'taqat gulaman anduburin? Bahwa Aisyah membebaskan budak anduburin ma makna maknanya adalah hadihi al istilah fi ilmi fikih dalam permasalahan perbudakan Takut anduburin maknanya adalah Aisyah membebaskan budaknya di riwayat bernama Zakwan kama fi Al-Bukhari mu'allaqan Anduburin maknanya jika aku mati maka kamu bebas dari perbudakan. Ada makna takut anduburin. Tanpa usah dibayar dengan uang mengumpulkan sekitar beberapa dirham emas bekerja selama setahun, dua tahun, sepuluh tahun, bekerja keras untuk mengumpulkan uang kepada tuannya? Tidak. Kamu hidup melayani aku. Aku meninggal otomatis bebas. Itu maknanya ya takot anduburin. Selama dia masih hidup menjadi budaknya. Kemudian setelah meninggal maka bebas. Ini makna dari ucapan Abu Bakar ibnu Abi Mulaikah. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di kitabnya Al-Masahif. Sama. Dari Ayub As-Sikhtiyani. Awalan dari Ismail ibnu Ulayyah. Dari Ayub. Dari Al-Qasim ibnu Muhammad. Karena ya ummu Aisyah abdun. Yakra'u fil mushaf. Bahwa dulu Aisyah mempunyai budak yang menjadi imam membaca dari mushaf. Di sini poin pendalilannya yaqra'u fil mushaf. Di beberapa riwayat disebutkan yaqra'u fil mushaf. Karena inilah poin pendalilan, membaca dari mushaf. Dan dari jalan yang lain juga dari Ishak ibnu Ibrahim dari Sulaiman, dari Hamad, dari Ayub As-Sikhtiyani. Sama dengan lafad ini. Dan lafadnya dari Ibnu Abi Mulaikah, anak Aisyah dan Zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya umuha gulamaha zakwanu fil mus'af. Disebutkan di sini namanya adalah zakwan dengan mushaf. Maka dari sini barakallahu fikum dari asar yang kami sebutkan jalan-jalannya semua sanatnya bertumpu kepada dua jalan. Pertama dari jalan Al-Qasim Ibnu Muhammad wa huwa dari Aisyah. Dan sebelumnya Masur dari Ibnu Ulayyah, dari Ayub, dari dari Al-Qasim Ibnu Muhammad, dari Aisyah. Maka sanatnya Tikoh. Semua rijalnya Tikoh, sanatnya sahih. Dan yang kedua datang dari Ayub dari Ibnu Abi Mulaikah dan juga sanadnya sahih. Kesimpulannya barakallahu fikum asar Aisyah dijadikan pendalilan oleh jumhur ulama tentang bolehnya membaca mushaf di saat sedang menjadi imam. Dan di sini maknanya barakallahu fikum Pembahasan kita karena dalam permasalahan tarawih, maka bolehkah imam tarawih membaca? Dan jika tidak dalam permasalahan tarawih, maknanya sholat malam. Di mana kita kebetulan sedang menghafal au juz demikian dan demikian. Maka kemudian kita membaca dalam keadaan muzakza. Maka tidak apa-apa. Di saat muzakza melihat. Kemudian ingat lagi, kemudian muzakza melihat. Itu pun boleh. Dalam keadaan bukan menjadi imam, maka di sini yang menjadi poin adalah melihat kepada mushaf. Maka ini pendapat dari sahabiah dan fi'il afwan. Fi'il perbuatan sahabiah dan diistimbatkan oleh para ulama tentang bolehnya. Dan begitu pun selain dari Aisyah masih ada asar salaf yang lain. Siapa itu? Sahabat juga. Sahabat yang agung. Yang mana dia adalah pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya Muhammad? Pembantu Nabi siapa? Hah? Umar. Pembantu Nabi. Indah ke ya Abdurrahman. Anas ibnu Malik. Maka Anas ibnu Malik telah datang asar diriwayatkan oleh Imam ibnu Abi Saibah. Karena Anas yusolli. Wa gulamuhu yamsikul mushaf khalfahu. Fa'idha ta'aya fi ayah fataha alaihi. Di sini di dalam asar ini juga dijadikan pendalilan oleh para ulama. Namun pendalilannya dari jenis yang lain. Apa? Kalau tadi imam yang membuka Al-Quran. Seperti Zakwan, gulamnya Aisyah radhiyallahu anha, dia mengimami Aisyah dan dia membuka mushaf, dia yang membaca Al-Quran dari mushaf. Di sini kasusnya lain. Dan ini juga yang terjadi banyak di masjid-masjid yang ajam, yang bukan dari Arab. Maka imam sepakatan dengan makmum yang ada di belakangnya. Pas di belakangnya. Saya akan membaca surat demikian dan demikian. Maka kamu yang membuka mushaf. Jika aku lupa, maka kamu bacakan kepadaku. Ada makna. Maka ini cara yang kedua. Apakah ini juga boleh? Untuk permasalahan ini telah datang asar juga. Maka kita salafi, kita kembali kepada asar-asar. Tidak hanya sekedar menghukumi zahir kepada adillah seperti kelompok Abu Hanifah ataupun Zahiriyah beristidlal dohir dari adillah di mana ada asar-asar yang memakruhkan untuk membaca Al-Qur'an dikarenakan bertaklid kepada atau tersabuh kepada Yahud wan Nasara langsung ditaifkan. Pendapat ini yang kita bahas sekarang ataupun memandang kepada zahir al ahadith Inna salata la sugla. Bahwa salat itu dalam keadaan sibuk. Maknanya sibuk dalam keadaan tumak ninah. Maka bagaimana melihat Al-Quran? Maka untuk surah yang kedua, imam tanpa membawa Alkitab. Namun makmum di belakangnya membuka Alkitab ataupun mushaf. Maka ini telah datang asar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah Haddatsana Yahya bin Adam Haddatsana Isa ibnu Tahman Haddatsana Sabit al-Bunani qala Maka semua rijalnya thiqat Yahya bin Adam thiqah Sabit huwa ibnu man Ibnu Ah Sabit ibnu man Malakum antum Puasa juga enggak. Sabit Ibnu Aslam Al-Bunani. Disebutkan bahwa Anas, Sabit adalah muridnya Anas yang paling kuat periwayatannya. Selain dari anaknya Salim dan selain dari Nafi', maka yang ketiga Sabit. Berkata Sabit Al-Bunani, dulu Anas melaksanakan sholat dan dia menyuruh budaknya untuk membawa Al-Quran dan membuka di belakangnya. Faidah ta'aya fi ayah. Mananya jika dia lupa dari ayat. Fataha alaih. Maka dia akan membukakan ayat tersebut. Maka semua rijalnya fikot kecuali Isa ibnu Tahman. Wahuwa saduk hasanul hadis. Maka ini asar yang kedua, asar yang hasan. Maka ini ucapan atau perbuatan dari dua sahabah yang bisa dijadikan kudwah karena sanadnya sahih. Dan jika kita turun sedikit kepada para tabi'i, maka telah datang tabi dari tabi'in dari Al-Hasan Al-Basri. Di mana disebutkan asar dari Al-Hasan Al-Basri yang membolehkan tentang permasalahan ini juga. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di kitabnya Al-Masahif dari Waqi' Anil Rabi anil Hasan. Maka Waqi' huwa Ibnu Jarrah imam Anil Rabi anil Hasan. Dari Hasan Al-Basri. Qala la ba'sa an ya ummu fil mushaf idalam yajid yakni man yaqra bihim. Tidak apa-apa agar menjadi imam dengan melihat kepada mushaf. Jika tidak di dalam yajid yakni man yaqra bihim. Jika tidak mendapati orang yang mutkin hafalannya untuk membaca Al-Quran dari hafalannya. Ini sanad yang pertama dari Al-Hasan Al-Basri dari jalan Waqe' Anil Rabi' Anil Hasan. Waqe' huwa Ibnu Jarrah Imam, adapun Ar-Rabi' huwa Rabi' Ibnu Sube', Maka dia rawi yang dhaif. Dan masih ada riwayat yang lain masih dikeluarkan Abu Daud di kitabnya Al-Masahif dari jalan Mubarak Anil Hasan. Berkata Hasan anahu kana yujibuhu idza kana minar rajul ma yaqra an yuraddidahu wa ya'umu bihi fi Ramadan. Wa in lam yakun ma'ahu syai'an yaqra fil mushaf. Bahwa Al-Hasan Al-Basri sangat menyenangi seseorang yang menjadi imam dan dia di belakangnya seakan-akan dibacakan Al-Qur'an mentadaburinya di dalam salat dan merasakan khusu, maka dia mengatakan wa in lam yakun ma'ahu syai'an yaqra'a fil mushaf. Jika hafalannya dalam keadaan muzakzak maka tidak apa-apa untuk melihat Al-Qur'an. Maka jalan ini dari Tariq al dari Tariq Mubarak Anil Hasan Ma'ruf Mubarak dari muridnya Al Hasan Al Basri adalah Mubarak ibnu Fadalah meskipun soduk dari segi periwayatan namun dia mudallis. Maka sanad ini pun doif. Kemudian ada sanad yang ketiga. Masih dikeluarkan Abu Daud di dalam kitabnya Al-Masahif. Maka di jalan yang ketiga ini dari Ibnu Fadl an Ismail ibni Muslim anil Hasan. Berkata Al Hasan Al Basri laba ba'sa an yaqra fil mushaf wa ya'ummu bih. Tidak apa-apa untuk menjadi imam membaca Al-Qur'an dan menjadi imam dengan membaca Al-Qur'an. Maka di sini sanadnya juga dhaif karena Ismail ibni Muslim huwa al-Makki dhaif. Maka dari sini kita mengetahui ada tiga jalan. Dari tiga jalan ini wallahu alam paling sedikit bisa naik kepada derajat yang hasan ligoiri. Karena khobar dari Rabi' ibnu Subaih do'if. Dan khobar dari Mubarak ibnu Fadalah mudallis. Dan dia melaksanakan anak-anak kepada Al-Hasan. Dan yang ketiga dari Ismail Ibnu Muslim wa huwa al-Makki. Maka di sini juga dhaif bisa naik kepada derajat wallahu a'lam al-Hasan li ghairi. Dan telah datang asar yang lain. Asar Ibnu Sirin. Namun asar Ibnu Sirin tidak menyebutkan tentang permasalahan menjadi imam dan membuka Al-Quran. Tidak. Namun di asar ini menyebutkan bahwa dia dulu membaca Al-Quran. Ah, dia menjadi orang yang sholat sholat sendirian munfarid di rumahnya kemudian jika dia tidak menghafal ataupun lupa dari ayat maka Ibnu Sirin melihat kepada mushaf yang ada di sebelahnya maka asar ini pun asar yang bisa dijadikan pendalilan. Seperti dikeluarkan oleh Ibnu Abi Daud di kitabnya Al-Masahif. Dari tadi saya nyebut Daud, Abu Daud ya. Ibnu Abi Daud. Al-Afu. Salah lisan. Disebutkan dari jalan yang banyak sekali bahwa Ibnu Sirin dulu duduk dengan mushaf di sampingnya. Kemudian dia sholat sendirian. Faidah syakka fi syai' nadara fihi. Wahuwa fi salah. Jika dia mulai terbata-bata karena membaca surat yang panjang dan lama, maka dia terbata-bata, akhadahu fanadara fihi. Maka dia mengambil mushaf itu, dibacanya kemudian dikembalikan lagi. Maka ini pun riwayat-riwayat yang sahih dari Ibnu Sirin. Dan begitu pun datang dari Imam Az-Zuhri. Dari sini saja berapa salaf yang ada pada kita yang sahih. Ada empat. Dari Aisyah dan Anas. Dan ini menjadi umdah karena mereka sahabat. Dan yang kedua, Labas dari kelompok tabi'i Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Adapun Al-Hasan Al-Basri lafadznya sharih. Aku sangat mencintai di saat salat tarawih mendapati imam, maka jika tidak mampu untuk membaca dengan panjang silahkan melihat mushaf. Karena al-ibrah di sini dengan atadabur dan bacaan yang jelas dan panjang maka ini yang dilakukan oleh as-salaf. Dan begitu pun Ibnu Sirin, dia membaca Al-Quran jika dia terbatak-batak. Kemudian mengembalikannya, membaca lagi dalam keadaan hafalannya. Jika lupa, diambil lagi mushaf. Asar ini sahih, bimajmu' turukihi dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Daud di dalam kitabnya Al-Masahif. Maka dari perkara ini, datang asar dari Imam Az-Zuhri. Yang mana berkata Muhammad ibnu Abdullah ibni Akhi ibni Sihab Muhammad ibnu Abdullah ibnu Akhi ibnu Sihab Keponakan dari Imam Az-Zuhri. Sa'altu ibnu Sihab, Aku bertanya kepada Imam Az-Zuhri. Anil kira'ah fil mushaf ya umun nas. Tentang membaca Al-Quran menjadi imam. Faqala lam yazal annasu mundu kanal Islam yaf'aluna dhalik. Maka terus menerus manusia semenjak adanya agama Islam mereka membaca Al-Qur'an dalam keadaan seperti itu. Dan begitu pun di yang lain dari Ibnu Abi Syihab, Ibnu Akhi Ibnu Syihab bertanya kepada pamannya, "Wahai pamanku Ibnu Syihab, seseorang yusolli li nafsihi au ya ummu qauman hal yaqra fil mushaf?" Seseorang melaksanakan salat malam sendiri atau dia menjadi imam di salat tarawih. Hal yaqra'u fil mushaf? Apakah boleh membaca dari al-mushaf? Qala na'am la yazalun nas yaf'aluna dzalika mundu kanal Islam. Tentu orang-orang kebanyakan membaca Al-Quran di dalam sholat-sholat mereka dari semenjak adanya agama Islam. Maka ini ucapan yang sorry dari Imam Az-Zuhri tentang permasalahan boleh dari orang yang membaca Al-Quran. Baik dia membaca untuk dirinya sendiri di saat dia sholat malam ataupun dia menjadi imam. Maka ini dari asar Imam Az-Zuhri. Namun sayang, asar Imam Az-Zuhri di sini dalam keadaan tidak sahih. Karena dari periwayatan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Akhi ibnu Sihab keponakan ibnu Sihab dan dia dalam keadaan baik. Dan juga dari riwayat Abdul Aziz ibnu Muhammad yang meriwayatkan kepada keponakan ibnu Sihab dinamakan Abdul Aziz ibnu Muhammad Ad-Darawardi yang juga hafalannya doif. Maka dalam permasalahan ini barakallahu fikum jika kita kembali kepada mereka yang mengatakan batil salatnya, siapa? Abu Hanifah wa Ibnu Hazm. Maka mereka beristidal dengan asar, disebutkan para ulama, asar ini tidak jelas. Dari segi wajah pendalilan. Dari mana tasabuhnya. Dan bukan dari nas ucapan Nabi. Yang sahih ucapan sebagian dari salaf. Dan di sini kita juga ada pendalilan dari sahabat dari dua sahabat tadi yang membolehkan. Dan asar dari Tabi'i Al-Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Sirin yang membolehkan. Dan datang dari Imam Az-Zuhri namun sayang sanatnya do'if. Maka pemahaman salaf lebih didahulukan daripada istimbat-istimbat baik dari Al-Quran ataupun hadis namun tidak diiringi dengan pemahaman salaf. Karena mereka beristidlal misalnya dengan Sahih Al-Bukhari. Bahwa tidaklah sholat itu kecuali dalam keadaan sibuk. Maka sibuk kita tumak nina. Lalu membaca mushaf. Maka dalam permasalahan ini kita katakan kesibukan di dalam sholat tumak nina itu tidak keluar dari perkara dengan membaca Al-Quran. Karena memang pembahasannya di saat kita membaca Al-Quran kemudian lupa. Kemudian kita membuka mushaf dan mushaf sudah ada. Kita mengambil ayat yang lupa tadi kemudian ditutup kembali. Terus mengalir. Selama 10 menit, seperempat jam selesai. Kemudian ruku. Kemudian bangun lagi, membaca lagi. Nanti di ayat yang sudah keberapa, lupa. Dibuka, hanya beberapa detik dibaca ayat yang lupa tadi Kemudian ditutup kembali dan terus mengalir. Maka kesibukan di sini bukan kesibukan yang memalingkan dari tumak nina. Bahkan kita bisa menjawab, di sana banyak hadis-hadis yang tidak membatalkan puasa padahal perbuatan di sini kesibukan yang kalau kita katakan tidak ada hubungannya dengan sholat. Di antaranya hadis Nabi di saat memeluk di dalam sholat cucunya dari putri Zainab. Siapa namanya? Sumamah. Maka Nabi di saat sholat memeluknya dan dia menangis. Kemudian diam. Dan Nabi dalam keadaan memeluk. Ini kesibukan. Dan di saat sujud Nabi menyimpannya di tanah. Kemudian setelah berdiri dipeluk lagi. Ini kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan sholat di Al-Quran. Dan begitupun di dalam hadis yang sahih juga bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sholat kemudian Aisyah ingin masuk dan pintunya tertutup. Maka di saat diketuk-diketuk daripada berisik, tidak konsen sholat Nabi, maka Nabi melangkah hanya beberapa langkah untuk membuka pintu, maka diketahuilah oleh Aisyah bahwa Nabi sedang sholat. Dengan dia meminta dibukakan pintu, mungkin akan berisik, maka Nabi membukanya. Maka membuka pintu dengan beberapa langkah mengganggu sholat atau tidak? Keluar dari Kesibukan sholat jelas. Keluar dari kesibukan sholat. Namun tidak membatalkan. Dan ini hadisnya sahih dan perbuatan Nabi. Tidak membatalkan. Meskipun perbuatannya tidak berhubungan dengan sholat. Maka bagaimana dengan membaca Al-Quran? Lupa beberapa ayat, buka Al-Quran yang sudah ada di tangannya, tutup kembali. Disambung lagi. Lupa lagi, dibuka. Seperti itu. Atau dibuka terus, maka masih berhubungan dengan sholat. nama atau tidak. Dan hadis yang lain tentang sirok Nabi Muhammad SAW dengan syaitan. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Bahwa Nabi di saat sedang sholat kemudian syaitan membawa api. Menggoda Nabi Muhammad SAW dan Nabi bergulat dengannya akhirnya dipegang oleh Nabi lehernya sampai disebutkan wakanat aluab tasilumin lisani. Aku merasakan dingin di saat dicekik. Maka lidahnya merasakan dingin mengalir air liurnya di tanganku. Kemudian dia katakan kalaulah tidak ada doa dari Sulaiman alaihissalam, larobat fi sawaria al-Madinah wal atfal yal abu nabi. Jika tidak seandainya doa dari Nabi Sulaiman di dalam surat Sot, maka tidaklah aku ini akan mengikat si jin ifrit ini. Dan dilihat oleh anak-anak Madinah dipermainkan. Maka dohirnya syaitan itu kecil. Namun dia membesar di saat kita takut dan sebagainya. Maka apakah batal salat Nabi mencekik syaitan? Di sini tidak ada. Dan begitu pun keumuman hadis. Di dalam hadis diperintahkan idza wajada aswadain faqtuluh walau kana fi salat. Jika kamu mendapat aswadain, apa tafsir aswadain? Al-aqrab wal hanas. Al-aqrab kalajengking wal hanas ular. Maka saat kamu salat Allahu akbar, Kemudian melihat ada ular lewat. Apakah kamu yakin akan akan khusyuk? Apalagi ular kobra hitam. Allahu Akbar. Baca, kemudian dilihat. Masuk dari bawah pintu ular. Apakah kamu akan diam dan khusyuk? Takutnya nanti aku pas sujud digigit. Begitupun akrob. Kalajengking. Di saat salat kemudian melihat kalajengking masuk dari pintu ke arah dia salat. Apakah akan dibiarkan? Tidak. Maka uktulul aswadain. Bunuhlah dua yang hitam ini meskipun kamu dalam salat. Maka sekarang poin pendalilannya membunuh kala jengking misalnya atau ular pas kita salat ketahuan ular. Maka sebelahnya ada sapu kemudian dipukul sambil dia tetap gerakan salat. Ini gerakan membunuh memukul dengan sapu dari kalajengking ataupun kelabang ataupun ular bahkan perbuatan di luar salat apa bukan? Nah, perbuatan di luar salat yang membuat salat itu jauh dari perkara hanya sekedar membaca Al-Qur'an. Maka ini pun diperbolehkan. Dan banyak lagi, yang terakhir saja. Di hadis yang mutafakun alaih juga tentang masalah sutroh. Karena Rasulullah SAW yusalli wal gonam tamuru. Fasabak Rasulullah SAW al gonama hatta al sakobat nahu fil jidar. Maka lagi salat gonam si teis kita ini misalnya mau lewat. Mereka bodoh tidak tidak mempelajari ilmu fikih la tamuru baina al musalli ataupun man yamuru al musalli al-wukuf arba'ina sanah afdol. Itu kan hadisnya. Bahwa berdiri 40 tahun lebih baik daripada kamu melewati orang yang sholat. Si Teis ini stupid, tidak paham fikih. Maka Nabi mengetahui bahwa tidak paham tentang masalah ini. Daripada gonam itu akan melewati, memotong Nabi dari sutroh. Maka akhirnya Nabi jalan ke depan. Sampai di hadis disebutkan Perut Nabi nempel kepada dinding. Kemudian lewat tes, kemudian dia balik lagi. Sekarang berjalannya Nabi buru-buruan dengan tes ataupun dengan kambing. Sampai maju ke depan mungkin tiga langkah wallahu alam sampai kepada jidar sutroh setelah itu balik lagi. Pekerjaan ini di luar sholat apa tidak? Naam, pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Namun itu yang dilakukan oleh Nabi dan itu tidak batal. Maka ini juga membatal mereka dari kelompok asyafi'iyah yang mengatakan bergerak lebih dari tiga, tiga kali batal. Garuk, aduh sudah sekali nih, tinggal dua kali lagi. Aduh gatal lagi, dua kali. Aduh tinggal sekali lagi. Wah dipaksa sama dia ditahan. Sambil, sambil menggigil karena menahan gatal. Karena kalau menggaruk tiga kali berarti batal <laughs> salatnya. Maka tidak seperti itu. Alhasil, inilah pendalilan-pendalilan untuk membantah kelompok Ibnu Hazm dan juga Abu Hanifah bahwa banyak hadis-hadis Nabi yang mana dia melaksanakan sesuatu bukan hubungannya dengan salat tetapi salatnya tetap terjaga. Seperti tadi kami sebutkan. Lalu bagaimana dengan orang yang hanya sekadar membuka mushaf dan permasalahannya masih di dalam salat? Dia menjadi imam ataupun dia sholat sendiri, lupa dari ayat dia buka, kemudian disambung lagi. Dia buka, disambung lagi ayat yang dia lupa tadi. Ini lebih mudah daripada perkara-perkara yang tadi membunuh aswadain, musara'ah Nabi dengan syaitan, dan juga tadi yang terakhir Nabi berlomba-lomba dengan kambing untuk kambing itu tidak melewati sutroh maka ini jelas lebih aktif lagi dalam pekerjaannya. Maka dari sini kita mengetahui dari pendalilan-pendalilan yang ada, cukuplah dengan asar-asar salaf. Kita mengatakan kesimpulannya bahwa yang rajih ucapan jumhur jaizun indal hajah bahwa perkara membaca Al-Quran itu bagi imam boleh dalam keadaan dibutuhkan. Adapun idakana adamul hajah fayukroh. Maka jika dalam keadaan tidak butuh, seperti Masya Allah para imam di Damad, di Yaman, maka mereka imam dari kecil, sudah hafal Quran dari umur 7 tahun, 9 tahun, dan mereka tafarruk, murajaah setiap hari, setiap juz, satu juz setiap hari, sebulan hafal, murajaah. Maka mereka tidak butuh lagi untuk membawa mushaf. Maka hukumnya bisa jadi makruh. Namun, bagi orang-orang ajam, seperti kebanyakan di negeri-negeri ajam, yang hafalannya muzakza, Ila kanat indal hajah maka boleh. Ini saja hukumnya. Jaiz. walaisa sunnah, walaisa biwajib. Jais Dengan catatan memang butuh. Walakin adamu al-hajah fahukmuhu makruh. Kemudian dari sini kita mengetahui ada dua cara iya apa tidak. Pertama imam yang membuka mushaf seperti asar Aisyah. Wakadalika asar Al-Hasan Al-Basri. La ba'sa ya ummu al-qaum bil mushaf. Idan imam yakra. Wa nau' asani mada kama fa'ala Anas? al makmum yaftah mushaf wal imam yaqra. Idza khata imam au muzazza au ta'aya maka dibacakan oleh orang yang di belakangnya pas tepat di belakangnya. Ini masalah yang ada dalilnya dari salaf dan sanadnya sahih. Tinggal masalah satu lagi. Kalau kita buka nanti akan lebar. Di sini masalah ini kita tidak menganjurkan. Apa? Imam membuka mushaf. Seperti tadi. Dan makmum semuanya membuka mushaf. Dan ini banyak terjadi juga di masjid-masjid kita. Iya apa tidak? Imam buka mushaf. Dan makmum pun membuka. Maka di sini tidak ada dalilnya. Maka di sini wallahu alam tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh salaf. Dan lebih dari itu, kami juga pernah mendapati di masjid di Indonesia ini yang mana imam membaca mushaf dan orang yang sholat di belakangnya membaca mushaf dan ada beberapa ikhwah duduk karena panjang sholat dia juga membaca mushaf. Jika salah, maka dia akan membaca dengan suara lantang. Dan dia duduk menunggu dari salat. Setelah mendekati, mungkin tinggal tiga ayat lagi mencapai karena sepakat dua sofah maka dia berdiri. Ikut masuk kepada jamaah. Alhasil ini pun tidak ada salafnya yang cukup ada salahnya tadi perbuatan Aisyah dan Al Hasan Al Basri di mana Aisyah menjadikan dakwaan budaknya imam melihat mushaf dan juga asar Anas yang mana dia menjadi imam dan dia dalam keadaan membaca dan di belakangnya membawa Al-Qur'an jika lupa maka diingatkan maka Inilah hukum tentang permasalahan boleh bagi seorang imam tarawih ataupun orang yang sholat malam sambil membaca Al-Quran. Maka inilah yang telah kita bahas. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.